Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umroh dan juga para mukimin dan para penziarah masjid Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh Allah. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seorang ulama yang meninggal pada tahun 700 28 Hijriah meninggal pada tahun 728 Hijriah. Ini adalah kitab yang beliau tulis yang sangat bermanfaat dan penting untuk dipelajari oleh kaum muslimin berisi tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan yang berdasarkan atas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang sahih yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita sekarang berada di akhir-akhir dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai kepada pengertian al-jamaah. Sampai kepada pengertian al-jamaah yaitu ahlu sunnah wal jamaah kenapa mereka dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan melanjutkan yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu wasummu ahlal jama'ati li'annal jama'ata hiyal ijtima' wasummu ahlal jama'ati li'anna al jama'ata hiya al istima' beliau mengatakan rahimahullah dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah dinamakan dengan ahlul jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Mereka ah, adalah ahlu sunnah. Kemudian yang kedua adalah ahlul jamaah. Kenapa dinamakan dengan ahlu sunnah? Sudah kita sampaikan. Itu karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajin mempelajari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah SAW, baik di dalam masalah akidah, baik di dalam masalah ibadah, maupun di dalam masalah muamalah. Sehingga mereka dinamakan dengan ahlu sunnah. Kemudian mereka adalah ahlul jamaah. Kenapa dinamakan dengan ahlul jamaah? Karena beliau mengatakan li'annal jama'ata hiyal ijtima'. Karena yang dinamakan dengan jamaah artinya secara bahasa adalah al-ijtima' yaitu bersatu. Berkumpul. Ahlu sunnah wal jamaah dinamakan dengan ahlul jamaah karena mereka adalah ahlul ijtima' yaitu mereka bersatu padu. Mereka berkumpul, tidak bercerai-berai. Dan yang dimaksud dengan berkumpul di sini adalah berkumpul di atas al-haq. Jadi masuk dengan berkumpul di sini adalah berkumpul di atas al-haq, yaitu di atas kebenaran. Bersama-sama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Meskipun badan mereka berbeda-beda. Artinya mereka tidak pada satu tempat. Satunya berada di Indonesia, yang lain berada di Malaysia, yang lain berada di Saudi. Badan mereka berada di mana-mana, tetapi mereka memiliki persatuan yaitu persatuan di atas al-haq. Berkumpul dan bersatu akidah mereka. Berkumpul dan bersatu ibadah mereka. Demikian pula muamalah mereka berusaha masing-masing untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin bercerai-berai tidak ingin memisahkan diri mereka dari jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membuat aliran sendiri. Kemudian mengangkat imam sendiri tidak. Atau membuat ajaran sendiri, membuat thariqah sendiri tidak. Tetapi mereka berusaha untuk bersama-sama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memisahkan diri dari jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para para sahabat. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan ahlu al-jamaah, yaitu ahlu istimah. Mereka adalah orang yang senang dan mereka ahli di dalam bersatu. Jadi yang dimaksud dengan istimah di sini adalah beristimah bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran meskipun tempat kita berbeda. Maka apabila seseorang dia berpegang teguh dengan yang benar, dia berpegang teguh dengan al-haq, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga sunnah meskipun dia sendirian di atas gunung atau dia sendirian di di di, di tepi pantai, tidak ada selain dia yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia termasuk al-jamaah. Maka dia termasuk al-jamaah meskipun dia hidup di sendiri, sendirian di sebuah desa yang terpencil atau dia sendirian di dalam berpegang teguh dengan sunnah di sebuah tempat sementara yang lain banyak yang sudah menyimpang meskipun dia sendirian maka dia dianggap sebagai al jamaah oleh karena itu sebagian sahabat mengatakan al jamaatu ma wafaqa al haqqa walau kunta wahdak al jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walau kunta wahdak meskipun engkau sendirian jadi meskipun kita sendirian, tapi kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, maka kita termasuk ahlul jamaah. Kita termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun kita sendirian di dalam sebuah tempat, karena kita tetap berpegang dengan jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para para sahabat. Ini adalah sebab kenapa ahlu sunnah wal jamaah dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah yaitu karena mereka bersatu padu bersatu padu di atas kebenaran wadidduha al furqah dan kebalikan dari al jamaah dengan makna seperti ini adalah al furqah yaitu bercerai-berai berpisah berpecah belah ini adalah lawan dari al jamaah ahlu sunnah mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah adapun orang yang memisahkan diri dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih memilih petunjuk yang lain mengikuti aliran-aliran yang menyimpang atau mengikuti bid'ah-bid'ah yang menyimpang maka berarti dia telah memecahkan dirinya dari jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama dia memisahkan diri dari sunnah kemudian yang kedua dia memisahkan diri dari jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang demikian yaitu yang lebih memilih aliran-aliran tersebut, maka dia adalah termasuk ahlul dhalalati, ahlul bid'ati wal furqah. Ahlul bid'ati wal furqah. Dia adalah ahli di dalam masalah bid'ah dan dia termasuk ahlil firqah atau ahlil furqah. Itu orang yang ahli di dalam masalah perpecahan. Jadi hakikatnya pada hakikatnya yang memecah belah umat itu adalah orang-orang yang senang mengikuti bid'ah di dalam di dalam agama. Kenapa demikian? Karena dia telah memecahkan dirinya atau memisahkan dirinya dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba seandainya dia mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masing-masing kita sudah tidak perlu kita membuat bid'ah. Cukupkan diri dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti akidah beliau, mengikuti ibadah beliau, mengikuti muamalah beliau, niscaya kita semua akan bersatu di atas kebenaran dan itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bersatu di atas al-haq. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan dalam kalian i'tasimu, yaitu berpeganglah i'tisam. Dengan apa? Bihablillah, dengan Al-Qur'an jami'an seluruhnya. Yaitu hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla supaya kita bersatu bersama di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan janganlah kalian saling berpecah belah. Menunjukkan bahasanya orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran berarti dia telah memecah belah. Dialah yang telah mencerai berai umat. Adapun orang yang berusaha untuk mengajak manusia kembali kepada agama yang murni, mengajak manusia kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka pada hakikatnya mereka mereka lah yang mengajak untuk bersatu, bersatu di atas al-haq, bersatu di dalam perkara yang diridai oleh Allah azza wajal. Wa in kana jama'ati qad isman li nafsil qaumil mustami'in. Meskipun lafzul jamaah ini sudah menjadi nama bagi kaum yang bersatu. Jadi al-jamaah ini terkadang maknanya adalah ijtima' yaitu masdar. Dan kadang maknanya adalah orangnya yaitu al-mujtami'un. Mereka juga dinamakan dengan al-jamaah. Adapun ya lafaz ahlul jamaah maka yang dimaksud adalah ijtima'. Ya ahlul jamaah maksudnya adalah ahlul ijtima. Jadi kalimat jamaah kadang dipakai maknanya adalah al-ijtima dan kadang dipakai pada tempat yang lain maknanya adalah kaum yang bersatu padu. Ini juga dinamakan dengan jamaah. Baik, kemudian setelah itu beliau mengatakan wal ijma wal ijma'u huwa al-aslu tsalitsu alladhi yu'tamadu fil ilmi wad-din. Setelah itu beliau menyebutkan tentang masdar tentang sumber agama yang ketiga. Sumber agama yang ketiga yang dinamakan dengan al-ijma. Al-ijma. Jadi beliau ingin menyampaikan dan sudah kita bacakan bahwasanya cara ahlu sunnah wal jamaah di dalam beragama yang pertama adalah mengikuti Al-Quran. Ini adalah sumber yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengikuti apa? as-sunnah yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ini adalah sumber yang kedua. Kemudian yang ketiga belum menyebutkan yaitu apa? Al-ijma' yaitu kesepakatan umat. Kesepakatan umat. Ini adalah sumber yang ketiga. Ini adalah sumber yang yang ketiga. Hul aslu salit. Ini adalah fondasi yang ketiga alladhi yu'tamadu fil ilmi wad din yang bisa dijadikan pegangan atau yang dijadikan sumber dijadikan pegangan di dalam masalah ilmu dan juga di dalam masalah agama di dalam masalah ilmu dan juga di dalam masalah agama maka al-ijma' ini adalah termasuk sumber di antara sumber-sumber agama kita selain Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW maka di sana ada al-ijma yang juga merupakan sumber juga merupakan fondasi baik di dalam masalah ilmu tentang kabar-kabar yang tentang berita-berita demikian pula tentang masalah ad-din yaitu di dalam masalah ahkam di dalam masalah agama maka al-ijma ini adalah termasuk sumber sebagaimana Al-Qur'an adalah sumber demikian pula al hadis ini juga merupakan sumber di dalam agama di dalam agama kita fahum yazinuna bihadhil الأصول الثلاثة jami'a ma alaihi nasu min أقوال wa باطنة وظاهرة wa له mimma lahu ta'alluqun bid-din. Kemudian setelah itu beliau mengatakan maka mereka yaitu ahlu sunnah menimbang mengukur dengan tiga pondasi ini yaitu Al-Quran dan juga Sunnah dan juga Ijma' jami'a ma nas seluruh apa yang ada pada manusia. Yang menimbang dengan Al-Quran, hadis dan juga ijma' apa yang ada pada manusia. Min akwalin wa a'mal. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Apabila mereka memiliki ucapan dan juga memiliki perbuatan ditimbang benar salahnya ucapan mereka dan pendapat mereka Demikian pula amalan yang mereka kerjakan ditimbang salah benarnya dengan tiga timbangan tadi. Yaitu ditimbang dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW dan juga dengan ijma. Apabila sesuai dengan tiga fondasi tadi, maka ini adalah ucapan yang bisa diterima dan ini adalah amalan yang bisa diterima dan itu adalah ucapan yang hak dan itu adalah amalan yang yang hak. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Demikian pula menyelisih ijma umat. Maka dalam keadaan demikian ucapan tersebut harus ditolak. Demikian pula apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Meskipun yang mengucapkan atau yang melakukan adalah orang yang memiliki kedudukan di antara di antara kita. Kalau bertentangan dengan Al-Qur'an, demikian pula sunnah, dan juga ijma umat maka dalam keadaan demikian itu adalah ucapan yang harus ditolak dan e, amalan yang harus ditolak. Kemudian beliau mengatakan batinatin wadhahirah. Baik ucapan dan juga perbuatan yang batin yang tidak kelihatan maupun yang zahirah yang kelihatan. Ya keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati kita maka benar salahnya juga ditinjau dan juga ditimbang dengan tiga perkara tadi. Demikian pula amalan yang lahir juga harus ditimbang dengan Al-Qur'an dan juga sunnah dan juga ijma'. Mimma lahu ta'allukun bid-din. Mimma lahu ta'allukun bid Dari perkara-perkara yang memiliki hubungan dengan agama. Jadi yang ditimbang dengan tiga perkara tadi adalah perkara yang berkaitan dengan apa? dengan agama. Ini yang harus kita timbang. Adapun masalah dunia seperti masalah pertanian atau masalah bangunan ya atau masalah perikanan atau perkebunan ini masalah dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Eh, kalian ini lebih tahu tentang perkara atau urusan dunia dunia kalian. Ya masalah pertanian Ya kita yang tentunya yang petani mereka lebih tahu. Demikian pula orang yang ahli di dalam perkebunan maka dia lebih tahu. Adapun di dalam masalah agama atau yang berkaitan dengan agama maka ini harus ditinjau dan harus ditimbang dengan tiga perkara tadi. Mimma lahu ta'alluqun biddin. Dia dari perkara-perkara yang berkaitan dengan dengan agama. yang seperti masalah akidah. Demikian pula masalah ibadah. Demikian pula masalah e, tata cara jual beli. Ini sudah diatur di dalam agama. Demikian pula di dalam masalah siasah, di dalam masalah politik. Ini juga diatur di dalam masalah masalah agama. Nah, karena itu ya para ulama mengarang tentang masalah ya siasah. Ya seperti misalnya Al-Juwaini yang mengarang tentang masalah al-ahkam as-sultaniyah Al-Mawardi mengarang tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah. Demikian pula Abu Ya'la mengarang tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengarang tentang As-Siyasah, Syar'iyah dan seterusnya. Mereka para ulama berbicara dan menulis tentang masalah politik, yaitu tentang masalah pemerintahan dan seterusnya. Menunjukkan bahasanya masalah pemerintahan ini juga sudah diatur di dalam di dalam agama kita. Kemudian setelah itu boleh mengatakan wal ijma'ul ladzi yandabitu wal ijma'ul ladzi yandabitu huwa ma kana 'alaihi salafus salihu id ba'dahum kathural ikhtilafu wa intasharatil ummatu. Beliau mengatakan dan ijma' dan ijma' yang yang dobit yaitu yang bisa dijaga, yang bisa dijadikan pegangan adalah ijma' yang ada di zaman salafus salih ya ijma atau kesepakatan yang bernilai dan dan bisa dijaga dan bisa dijadikan e, pegangan adalah ijma yang dilakukan oleh para salafus saleh yaitu para pendahulu kita yang saleh mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhu inilah ijma yang bisa dipakai dan itulah yang bisa dijadikan pegangan kenapa demikian idba'dahum ba'dahum kathural ikhtilafu wantasharatil ummatu karena setelah mereka yaitu setelah para sahabat radhiyallahu anhum banyak ikhtilaf ya setelah para sahabat radhiyallahu anhum banyak ikhtilaf banyak perbedaan pendapat wantasharatil ummah dan umat sudah berpencar di mana-mana artinya sulit sekali kita mengatakan mereka berijma karena mereka sudah berpencar di mana-mana demikian pula banyaknya ikhtilaf banyaknya perselisihan pendapat sehingga sulit sekali kita mengatakan bahwasanya umat sudah bersepakat di atas satu perkara karena mereka sudah berpencar di mana-mana. Adapun di zaman sahabat, maka mereka adalah jumlah yang terbatas dan di tempat yang terbatas sehingga bisa diketahui ijma ijma mereka. Adapun setelah para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena sudah e, tersebar ya ulama di mana-mana dan tersebar kaum muslimin di mana-mana. Demikian pula karena banyaknya ikhtilaf sehingga sulit sekali kita untuk mengatakan umat telah bersepakat. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ijma yang dipakai yang bisa dijadikan pegangan adalah ijma'nya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah yang bisa dijadikan pegangan. Adapun yang selain ijma' e, mereka maka ini tidak bisa kita memastikan. Ya tidak bisa kita memastikan bahwasanya mereka bersatu di atas satu ucapan. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian setelah itu beliau rahimahullah mengatakan "Tsumma hum ma'a hadhihi al-usuli ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu asy-syari'ah." thummahum ma'ahadil usul. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah dengan pondasi-pondasi yang sudah beliau sebutkan tadi. Jadi akidah ahlu sunnah yang sudah beliau sebutkan dari awal, ya tentang masalah asma dan juga sifat, tentang masalah iman beliau yaumil akhir, tentang masalah iman dengan takdir dan seterusnya. Mereka meyakini pondasi-pondasi ini. Selain itu mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selain mereka meyakini akidah-akidah tadi dan fondasi-fondasi tadi, maka mereka juga ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada yang yang ma'ruf, yang baik. Dan nah, jadi masuk dengan ma'ruf di sini adalah baik menurut syariat. Demikian pula mereka melarang dari kemungkaran, yaitu sesuatu yang diingkari oleh syariat. Mereka ahlu sunnah selain yang memperhatikan tentang masalah akidah, maka mereka juga berusaha untuk amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Dan inilah yang Allah SWT perintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah SWT menyuruh kita untuk saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah SWT mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada di antara kalian sebuah golongan yang mereka ya'muruna bil ma'ruf, yang mereka memerintahkan kepada kebaikan, yad'una ilal khair, yang mereka mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf dan mereka memerintahkan kepada yang hak. Wa yanhauna 'anil munkar dan mereka juga melarang dari kemungkaran. Allah mengatakan wal takum minkum. ada di antara kalian yang melakukan demikian. Yang menunjukkan tentang hukum yang beramar ma'ruf nahi munkar yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah apabila sudah ada sebagian orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, maka ini gugur bagi sebagian yang lain. Maka gugur bagi sebagian yang lain. Demikian pula Allah SWT mengatakan, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifat kalian sehingga kalian menjadi sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf dan juga melarang dari kemungkaran wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahasanya orang yang beramar ma'ruf nahi munkar diharuskan dia untuk ikhlas. Diharuskan dia untuk ikhlas di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya bukan maksudnya ingin menghinakan orang lain atau ingin supaya dirinya disebut sebagai seorang yang ya punya ghirah di dalam masalah agama tidak tetapi dia ingin dia mendapatkan pahala dari Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada kepada Allah. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sifat orang yang beriman. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan laki-laki yang beriman, demikian pula wanita-wanita yang beriman, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Sebagian dari mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Apa sifatnya? Orang-orang yang beriman tersebut ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf dan mereka saling yang mencegah dari kemungkaran. Menunjukkan bahwasanya sifat orang yang beriman maka dia beramar ma'ruf dan juga nahi nahi mungkar. Bukan menjadi orang yang diam dari kemungkaran. Demikian pula di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya jadi maksud dengan tangannya di sini adalah dengan kekuasaannya apabila dia adalah seorang penguasa atau seorang pejabat dan nah, dia memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, maka adalah dia rubah kemungkaran yang ada di bawah kekuasaannya. Bahkan seorang kepala rumah tangga, dia adalah seorang penguasa, dia adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Dan dia punya kekuatan. Apabila melihat kemungkaran di dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya, maka adalah dia bisa merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan dia. Baik, apabila tidak mampu, beliau mengatakan fa illam yastati' fa Kalau tidak mampu dengan tangannya, maksudnya tidak memiliki kekuasaan untuk merubah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran dengan lisannya. Yaitu dengan nasihat yang baik kepada orang lain. Ya dengan kekuasaan dia tidak punya, tetapi dia punya lisan. Dia punya nasihat yang baik, maka hendaklah dia sampaikan kepada orang lain. Mungkin dengan nasihat tersebut dia mendapatkan hidayah. Atau yang ketiga, apabila dia tidak mampu, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka maka adalah dia rubah dengan dengan hatinya. Yaitu dengan mengingkari di dalam hatinya, mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, meskipun dia tidak bisa merubah dengan kekuasaannya dan tidak bisa merubah dengan dengan lisannya, maka minimal dia mengingkari dengan hatinya. Beliau mengatakan wadzalika adhaful iman dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Artinya minimal yang kita mengingkari dengan hati kita kalau memang kita tidak bisa merubah dengan kekuatan kita atau dengan kekuasaan kita, demikian pula tidak bisa merubah dengan lisan karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, maka kita mengingkari dengan dengan hati kita. Ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan. Sampai orang yang mengingkari dengan kemungkaran dia juga dianggap sebagai orang yang mengingkari kemungkaran. Tetapi dengan wasilah, dengan cara yang paling lemah yaitu mengingkari dengan dengan hati. Tetapi keadaan dia mengingkari dengan hatinya itu sudah dianggap apa? Beramar ma'ruf nahi nahi mungkar. Dan ini menunjukkan tentang ya kewajiban ya seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar maka dikhawatirkan dia mendapatkan laknat dari Allah azza wajalla apabila kita saling meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar artinya masing-masing cuek dengan saudaranya melihat kemungkaran yang ada di sekitarnya dia tidak peduli ya dan kita tidak menegakkan tidak menghidupkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar maka dalam keadaan demikian dikhawatir, dikhawatirkan menimpa kita apa yang menimpa Bani Israel. Karena Allah SWT menyebutkan di antara sebab Allah melaknat mereka adalah karena mereka tidak mau saling berada di antara mereka. Allah SWT mengatakan, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا kanu yatadun kanu la يتناهون ammu karim fa'alu. Allah melaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Di atas atau dengan lisannya Dawud dan juga Isa bin Maryam. Yang demikian karena mereka melakukan kemaksiatan. Demikian pula karena mereka ya'tadun. Yaitu mereka melebihi batas. Kemudian Allah mengatakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sifat mereka tidak saling mengingkari kemungkaran. Jadi orang-orang Bani Israel mereka melihat kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya tetapi tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Sehingga mereka di antara sebab mereka mendapatkan laknat dari Allah adalah dengan sebab ini yaitu meninggalkan amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Ahlu sunnah wal jamaah Bapak-bapak sekalian di samping mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan mempelajari akidah yang benar dan berusaha untuk beribadah dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka juga ingin memperbaiki orang lain. Sebagaimana mereka senang mendapatkan hidayah, maka mereka juga ingin saudaranya mendapatkan hidayah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Mungkar. Ketika melihat saudara sebenarnya mungkar, ia sesuai dengan aturan-aturan syariat. Dan ini adalah bukan ya memecah belah umat yang demikian. Justru yang demikian adalah keinginan ahlu sunnah untuk mempersatukan umat. Karena yang dimaksud dengan bersatu seperti yang tadi kita sampaikan adalah bersatu di atas apa? di atas kebenaran. Bukan hanya sekedar bersatu ya secara badan saja. Tetapi batinnya kita saling ya saling berpecah belah tidak. Kita ingin melakukan persatuan ya secara zahir dan juga secara secara batin. Jadi ahlu sunnah ya mereka berpegang teguh dengan sunnah dan mereka juga peduli dengan saudaranya. Oleh karena itu mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya mereka mengingatkan umat tentang pentingnya tauhid dan mengingatkan umat tentang bahayanya kesyirikan. Mendorong umat untuk kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatkan mereka tentang bid'ah-bid'ah yang terjadi. Maksudnya bukan memecah belah, tetapi yang pertama ini adalah melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pula perintah Rasulullah Alaihi Wasallam di dalam hadis yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pula ini menunjukkan rasa cinta kita kepada saudara kita. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah kelak apabila kita melihat kemungkaran yang dimiliki oleh saudara kita, kemudian kita membiarkan kemungkaran tersebut. Tanggung jawab seorang yang berilmu dan juga para ulama dan juga para dai yang mereka mengetahui ya ini adalah sebuah kemungkaran untuk mengingatkan umat dari dari kemungkaran tersebut. Dan ini adalah termasuk bentuk nasihat ya ini adalah termasuk bentuk an nusuh yang harus kita sebarkan. Dan apabila kita diam dari kemungkaran, ya maka seperti yang kita sebutkan tadi, dikhawatirkan kita akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla karena kita meninggalkan syiar ini yaitu syiar amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi beliau mengatakan setelahnya ala ma tujibuhu asyari'ah syariah ala ma tujibuhu asy-syariah, tetapi harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama ini. Perhatikan, ini adalah ucapan yang sangat penting. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah sepakat kita semua ya diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Tetapi harus diingat ala ma tujibu asy-syariah. Tetapi harus sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat menunjukkan bahwasanya yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar ini ada kaedah-kaedahnya ada aturan-aturannya apa yang harus dimiliki oleh seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar apakah semua orang ya dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demikian pula apa yang diingkari maka dia harus paham ada sesuatu yang boleh diingkari dan di sana ada perkara yang harus diingkari demikian pula ya sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua ada aturannya di dalam syariat. Tidak semua orang yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan tidak semua orang boleh diingkari meskipun itu adalah kemungkaran. Di sana ada ilmu yang khusus yang harus kita pelajari ketika seseorang akan beramar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya, ya di antara kaidahnya di dalam beramar ma'ruf nahi munkar orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus memiliki tiga sifat. Harus memiliki tiga sifat. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu yaitu dia harus memiliki ilmu di dalam apa yang akan dia ingkari. Tidak boleh dia mengingkari sesuatu sementara dia tidak tahu apakah ini mungkar atau tidak. Dia harus punya ilmunya bahwasanya ini memang benar-benar mungkar di dalam di dalam syariat. Allah SWT mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Allah mengatakan, "Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah ala basiratin di atas basirah." Jadi maksud dengan basirah adalah ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ucapan ini hadhihi sabili ini adalah jalanku ad'u ila Allah aku berdakwah kepada Allah ala basiratin di atas ilmu menunjukkan bahwasanya yang namanya dakwah demikian pula amar ma'ruf nahi munkar ini perlu apa perlu ilmu jadi tidak langsung ya seseorang misalnya mendapatkan hidayah Kemudian langsung kita suruh untuk ceramah kita suruh untuk maju ke depan, menyampaikan agama kepada manusia. Ini bukan adabnya. Orang yang ingin berdakwah, demikian pula ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia harus berilmu. Bukan orang yang jahil. Karena apabila dia berdakwah di atas kejahilan, maka apa yang dia rusak ini lebih besar daripada apa yang dia perbaiki. Karena dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, apa yang harus dia dakwai terlebih dahulu. Ya, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini harus disertai dengan dengan ilmu, bukan hanya sekedar semangat. Bukan hanya sekedar semangat. Semangat yang tinggi mengubah kemungkaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, ini harus disertai dengan dengan ilmu. Harus disertai dengan ilmu dan tidak bisa seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hanya dengan mengandalkan apa? Semangat yang menyala-nyala, emosi yang tinggi tidak. Tapi harus disertai dengan dengan ilmu. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Di atas basirah yaitu di atas ilmu. Siapa? Ana wa manittaba'ani. Diriku dan juga orang yang mengikuti diriku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beramar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah di atas ilmu. Demikian pula orang yang mengikuti beliau di antara umatnya apabila ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah maka harus berdakwah di atas apa? Di atas ilmu. Jadi harus belajar dulu apa yang ingin disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, apa yang terlebih dahulu harus disampaikan sebelum yang lain. Ini yang pertama, yaitu harus punya apa? Harus punya ilmu. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki arifku, yaitu memiliki kelemah lembutan. Ini adalah diantara antara adab di dalam berdakwah. Yaitu memiliki kelemah lembutan di dalam berdakwah dan bisa menempatkan pada tempatnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Beliau mengatakan sesungguhnya arif, yaitu kelemah lembutan ini tidak ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut dan tidak diambil, tidak dicopot dari sesuatu kecuali akan memperjelek dan juga memperburuk sesuatu tersebut. Ini adalah lafaz yang umum termasuk diantaranya di dalam masalah dakwah ilallah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar maka harus disertai dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Kalau ada kelemah lembutan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar maka insya Allah akan memperbaiki. Dan ini adalah perkara yang mujarrab, perkara yang semua kita pernah insya Allah pernah mencoba. Ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut, maka akan kita dapatkan bagaimana manusia ya menerima apa yang kita ucapkan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar tetapi dengan cara yang keras dan tidak disertai dengan kelemah lembutan, maka kita dapatkan banyak di antara mereka yang menolak atau seandainya menerima menerima secara zahir tetapi di dalam batinnya dia mengingkari atau menolak perkara-perkara tersebut. Ya, seandainya ada kesempatan untuk membalas maka dia akan membalas. Ya, ini pentingnya arif, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang lemah lembut. Kemudian yang ketiga, harus memiliki kesabaran. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar diharuskan memiliki sifat apa? Memiliki sifat sabar. Karena orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini dia melawan arus. Yang namanya manusia inginnya mengikuti syahwat dan mengikuti syubhat. Ya ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia telah melawan arus manu, manusia. Tentunya di sana akan ada halangan, di sana ada rintangan. Oleh karena itu seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar diharuskan dia memiliki sifat sabar ini. Yang di dalam menyampaikan al-haq. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia menyebutkan nasihat Luqman kepada anaknya. Ya supaya beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan di akhir beliau mengatakan wasbir ala ma asabak. Dan dalam engkau bersabar atas musibah yang menimpa yang menimpa dirimu. Kenapa? Karena beliau tahu bahasanya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini pasti di sana ada cobaan, pasti di sana ada halangan sehingga seorang dai mempersiapkan kesabaran di dalam di dalam hatinya. Kemudian di antara adab beramar ma'ruf nahi munkar adalah harus mengetahui mana yang paling penting dan mana yang lebih penting. Ya, di dalam mengingkari kemungkaran. Karena kemungkaran yang ada di sekitar kita ini banyak. Atau kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita ini lebih dari satu. Maka seorang muslim ya dia harus mengetahui mana yang terlebih dahulu harus diingkari. Dan ini adalah sebagaimana seorang dokter. Ya ketika dia menghadapi seorang pasien yang memiliki lebih dari satu problem kesehatan. Maka dia harus pandai, ia mendahulukan mana yang lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang yang lain. Mana yang mengancam keselamatan dia. Dan mana yang bisa ditunda. Ini adalah termasuk fikih, termasuk pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang dokter, ya dokter jasad manusia. Dan seorang da'i, yaitu seorang juru dakwah, ini adalah seorang dokter tetapi dia adalah dokter bagi hati manusia. Sebagaimana dokter jasad, maka dokter ya rohani atau dokter, dokter hati ini dia juga harus memiliki pemahaman mana ia kerusakan yang harus segera diperbaiki dan mana yang bisa ditunda. Ya kalau tidak demikian nanti dia jangan ya nanti dia dikhawatirkan salah di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Sesuatu yang bisa ditunda justru dikedepan, dikedepankan, tetapi sesuatu yang harus segera diperbaiki justru diapakan? Ditunda sehingga dikhawatirkan madaunya yaitu orang yang didakwai sudah meninggal dulu ya sebelum dia yang diperbaiki e, e, kerusakan yang fatal tersebut. Ini perlu fikih, ya ini perlu pemahaman, perlu kita belajar apa yang terpenting di dalam ya di dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut sehingga harus kita harus kita perbaiki. Dan yang paling penting di dalam agama kita adalah masalah tauhid. Adalah masalah apa? Masalah tauhid. Dan yang paling rusak dan paling berbahaya yang menjangkiti masyarakat adalah masalah masalah syirik. Ya, ini adalah yang paling berbahaya. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada dosa syirik. Ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya oleh sebagian sahabat, Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dhamu indallah? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Karena dosa ini banyak. Tapi yang paling besar di sisi Allah yang membahayakan diri kita kalau kita meninggal dunia dalam dalam dalam keadaan membuat dosa tersebut apa? Apa yang beliau sampaikan? Apa yang beliau jawab? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa engkau menjadikan bagi Allah sekutu dan engkau tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan dirimu. Ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah. Anta ja'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah wa huwa khalaqaka dan engkau tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan menciptakan dirimu. Jadi dalam ayat Allah mengatakan menyampaikan kepada kita bahwasanya orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini Allah sebutkan dua kali di dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bayangkan Allah SWT Al-Ghafur. Allah SWT adalah zat yang maha pengampun. Dan di antara nama Allah adalah At-Tawwab. Yang maha memberikan taubat dan Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tetapi kalau sudah seorang hamba melakukan dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni. Menunjukkan bahayanya dosa ini. Dan di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan mengancam orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik. Apa ancamannya? Yaitu dia diharamkan dari surga. Diharamkan dari apa? dari surga. Artinya diharamkan dari surga dan tempat kembalinya adalah apa? Adalah neraka. Allah Swt. mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan atas dirinya surga, diharamkan oleh Allah surga. Artinya tidak akan dimasukkan ke dalam surga wa ma'wahun dan tempat kembalinya adalah neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Artinya selama-lamanya di dalam neraka. Wa ma min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Menunjukkan tentang bahayanya syirik. Sehingga kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka jangan ada harapan dia masuk ke dalam ke dalam surga. Berarti seorang yang ingin beramar ma'ruf dan mungkar memperhatikan mana yang paling penting yang harus dia ingkari. Oleh karena itu para nabi dan rasul kalau kita membaca Al-Qur'an kita lihat bagaimana dakwah mereka. Ya dakwah mereka senantiasa diawali dengan ajakan kepada tauhid dan mengingatkan umatnya, mengingatkan kaumnya dari perbuatan syirik. Karena para nabi dan rasul mengetahui tentang bahayanya syirik dan mengetahui tentang keutamaan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala qad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kepada setiap umat seorang rasul diutus kepada kaum tersebut. Apa yang dia ucapkan? An i'budullaha wajtanibut tauhid. Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah dan adalah kalian menjauhi kesyirikan. Ini adalah ucapan pertama, dakwah yang pertama yang dilakukan oleh para nabi dan juga para para rasul. Setiap umat demikian. Antum bisa baca surat Al-A'raf. Demikian pula surat Hud. Di situ disebutkan kisah dakwah para nabi dan rasul. Allah SWT mengatakan, "Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qawmi'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus kepada Ad yang e, saudaranya yaitu Hud. Diutus Nabi Hud kepada kaumnya yaitu kaum kaum Ad. Qala ya qaumi budullah. Dia mengatakan wahai kaumku hendaklah kalian menyembah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berat disembah oleh kalian kecuali Dia. Ini diucapkan oleh siapa? Nabi Hud alaihissalam. Demikian pula Nabi Saleh ketika diutus kepada kaumnya kaum Samud. Allah mengatakan wa ila tsamuda akhahum salihan qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Demikian pula ketika Allah mengutus ya kepada e, mengutus Syuaib kepada kaumnya dan juga mengutus nabi-nabi yang lain kepada kaumnya. Semuanya mengatakan ucapan yang sama, yaitu mengajak kaumnya untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Kenapa demikian? karena mereka tahu ini adalah perkara yang paling penting di dalam di dalam agama. Kalau misalnya seseorang dia tidak melakukan atau tidak minum minuman keras dan dia tidak berzina dan dia tidak mencuri, dia tidak mencopet, tetapi dia melakukan syirik besar kemudian dia meninggal dunia. Masuk surga atau tidak? Tidak masuk, tidak masuk surga. Bayangkan dia tidak minum minuman keras, tidak berzina, dan tidak mencuri. Orangnya baik, murah senyum. Tetapi dia melakukan syirik besar dan meninggal dunia dalam keadaan melakukan syirik syirik besar. Dia tempat kembalinya adalah di mana? Di neraka dan diharamkan masuk ke dalam ke dalam surga. Tapi sebaliknya, seandainya ada di antara muslim yang dia bertauhid. Di dalam masalah ibadah, abadan dia tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Semua ibadah dari kecil sampai yang besar dia bertauhid hanya diserahkan kepada Allah azza wajalla. Tetapi saya dia punya kekurangan yaitu melakukan kemaksiatan. Mungkin masih nonton sesuatu yang diharamkan atau mendengar sesuatu yang diharamkan. Seandainya dia meninggal dunia, tempat kembalinya kelak di mana? Di sorga atau di neraka? Di sorga. Meskipun dia memiliki dosa, tetapi kalau dia tidak melakukan kesyirikan, maka tempat kembalinya adalah di mana? Di dalam surga. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha." Dan Allah masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Artinya orang yang memiliki dosa selain syirik itu masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari dari Allah. Nah, di dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'utani ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي kemudian Allah mengatakan يا ابن آدم لو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة Ini adalah hadis kursi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dijadikan hadis yang terakhir oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Arba'in Nawawi. Allah mengatakan wahai anak Adam, seandainya engkau lakitani. Seandainya engkau bertemu dengan diriku, yaitu meninggal dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian engkau datang dengan membawa dosa bikurabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi. Dosanya banyak, yaitu dengan membawa maksiat, membawa dosa sampai sepenuh sepenuh, sepenuh bumi. Allah mengatakan, "La ataituka thumma laqitani la, la tusyriku bi syai'a." Kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku sedikit pun. Ya, bertemu Allah membawa dosa, tetapi masalah syirik dia tidak. Ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa yang Allah katakan? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datang kepadamu dengan maghfirah dengan ampunan juga sepenuh sepenuh bumi. Jadi Allah akan mengampuni dosanya meskipun sepenuh sepenuh bumi tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini seorang dai yang paham maka dia akan ihtimam akan perhatian dengan masalah tauhid dan akan mengingatkan manusia terus dari masalah kesyirikan karena dia tahu tentang bahayanya. Adapun yang tidak tahu tentang keutamaan tauhid dan meremehkan tentang bahaya syirik, maka dia lebih memperhatikan masalah-masalah yang lain daripada masalah tentang tauhid dan juga apa yang berkaitan dengan syirik. Wallahu taala a'lam itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan di antara hal yang bisa kita ringkas dari apa yang sudah kita sampaikan, ahlu sunnah wal jamaah ya dengan akidah-akidah yang sudah disebutkan mereka berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh syariat. seperti biasanya di akhir majelis mungkin ada pertanyaan dari jemaah sekalian ditulis dengan kertas dan disampaikan ke depan untuk pertanyaan pertama saya disampaikan dengan lisan selamat Pak Kan, ya, Gimana? Iya. Baik. uh, ijtihad dengan ijma sama atau tidak? Iya. Baik. perbedaan antara ijtihad dengan ijma'. Jadi maksud dengan ijma' seperti yang tadi sudah kita sebutkan yaitu kesepakatan. Ya, kesepakatan umat dan kesepakatan yang mu'tabar yang dianggap yang dipegang adalah kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun setelah mereka maka ini sudah banyak ikhtilaf dan juga e, manusia sudah berbentang di mana-mana sehingga sulit kita untuk mengatakan bahwasanya mereka berijma yang bisa kita jadikan pegangan adalah ijma para sahabat radhiyallahu anhu. Ini yang dimaksud dengan ijma yaitu kesepakatan. Adapun ijtihad maka yang dimaksud adalah usaha sungguh-sungguh di dalam menemukan kebenaran. Al-ijtihad secara bahasa adalah bersungguh-sungguh. Nah, jadi maksud adalah usaha yang keras bersungguh-sungguh untuk mencapai kebenaran yaitu dengan melihat dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sumber agama ini yaitu al ijma. Maka dia berusaha untuk melihat dalil-dalil yang sahih tersebut, kemudian menentukan hukumnya. Maka ini dinamakan dengan ijtihad. Jadi ijtihad ini adalah usaha, Pak. Ya usaha untuk sampai kepada kebenaran. Inilah yang dinamakan dengan ijtihad. Adapun sumber agama maka adalah yang tadi sudah kita sebutkan yaitu al-ijma yang artinya adalah kesepakatan. Kemudian tentang empat madhab yang kita kenal yaitu madhab Hanafi dan juga madhab e, Maliki dan juga Syafi'i dan juga Hambali maka ini adalah madhahibu ahli sunnah wal jamaah ini semua adalah madhab ahli sunnah wal jamaah dan mereka bersepakat ya imam yang empat mereka bersepakat di dalam masalah sumber pengambilan dalil masalah apa? sumber pengambilan dalil yaitu dari Al-Qur'an, hadis dan juga apa? dan juga ijma'. Ini adalah kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam berbagai madhab. Adapun kias, maka di sana ada khilaf yang ma'ruf, ada sebagian yang mengingkari kias. Ada sebagian yang mengingkari kias. Tetapi untuk tiga yang pertama ini semua sepakat. ya Semua sepakat yaitu Al-Quran, sunnah dengan ijma' ini semuanya sepakat. Adapun kias karena ini ada khilaf yang ma'ruf maka oleh Syekhul Islam tidak disebutkan. Taib. Mereka semua adalah ahlu sunnah wal jamaah dengan sumber yang sama. Lalu kenapa mereka bisa menjadi berbeda? Ya, Syafi'i mengatakan demikian. Sementara Imam Ahmad mengatakan demikian. Kenapa kalau sumbernya sama, kok bisa mereka berbeda di dalam hasilnya? Di antara sebabnya dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam yang di dalam kitab beliau yang lain yang berjudul Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat celaan dari para imam. Yang mengangkat celaan atau membela para imam yaitu mengangkat celaan dari para para imam. Di dalam kitab tersebut beliau sebutkan tentang beberapa sebab kenapa kok bisa terjadi perbedaan pendapat di antara apa? Di antara madhab. Yang diantaranya disebutkan oleh beliau karena terkadang satu hadis semuanya bersepakat mengambil apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata satu hadis mereka berselisih pendapat tentang sahih dan juga doifnya Tentang sahih dan juga doifnya. Imam Syafi'i mencari hadis. Ya berkeliling mencari hadis. Beliau mendapatkan sebuah hadis dengan sanatnya tetapi ternyata sanat yang beliau dapatkan ini adalah sanat yang lemah. Ya ternyata beliau e, mendapatkan dari sini dari fulan dari fulan dari fulan dan di situ ada seorang yang lemah. Karena dia lemah, maka oleh Imam Syafi'i tidak dipakai. Karena hadisnya menurut beliau adalah hadis yang apa? Yang doif. Tidak beliau pakai. Karena ini adalah hadis yang doif. Sementara imam yang lain, misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mencari hadis seperti juga Imam Syafi'i karena mereka adalah ahlul hadis. Ya, setelah beliau mencari, beliau mendapatkan sebuah hadis yang sama tetapi beliau mendapatkan rezeki, mendapatkan sanad hadis yang sahih. Hanya dari fulan, dari fulan sampai Rasulullah SAW, ini mereka adalah semuanya adalah ulama yang terpercaya, yang thiqah. Maka menurut beliau hadis ini adalah hadis yang apa? Yang sahih. Kalau berbeda, yang satunya mengatakan sahih sehingga beliau menjadikan itu sebagai pegangan, sementara Imam Syafi'i menganggap ini adalah hadis yang do'if, maka hasilnya juga berbeda. Padahal mereka memiliki prinsip yang sama yaitu mengikuti hadis yang yang sahih. Tetapi karena berbeda di dalam masalah menghukumi hadis sehingga berbeda apanya? Berbeda hasilnya. Padahal sama-sama jalannya sama. Yaitu mengikuti Quran, hadis dengan ijma'. Ya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka memiliki jalan yang sama tetapi karena satu sebab sehingga bisa berbeda pendapat. Jadi karena jalannya sama berarti mereka semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya ahlu sunnah wal jamaah. Dan apabila kita melihat perselisihan di antara para imam ya ahlu sunnah wal jamaah maka ini adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Ini masalah ijtihadiyah. Jadi masing-masing dari imam tersebut berijtihad, berusaha bersungguh-sungguh mencari yang benar sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang imam, sesuai dengan ilmunya. Ya, kalau dia benar, maka dia mendapatkan apa? Pahala, yaitu mendapatkan dua pahala. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Jadi para imam, ya apabila mereka ber, ya ber, berselisih di dalam masalah ijtihadiyah, tidak ada di antara mereka yang berdosa. Tapi masing-masing di antara mereka apa? mendapatkan pahala yang benar dapat dua, yang salah dia mendapatkan satu pahala. Baik kita sebagai seorang pengikut. Kalau kita mendapatkan imam kita, ternyata dia salah. Atau ucapan dia ternyata dia lebih lemah daripada ucapan imam yang lain. Dan kita tahu itu adalah ucapan yang lemah. Ternyata hadisnya setelah diteliti adalah hadis yang sahih. Tapi imam kita mengatakan ini adalah hadis yang do'if. Mana yang kita ikuti? apakah hadis yang sahih atau kita mengikuti ucapan imam kita? Apa jawabannya? Kita mengikuti hadis yang yang sahih. Oleh karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Idza sahhal hadis wa huwa madhhabi." Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku kata beliau. Jadi kalau kita berpegang dengan hadis yang sahih terus, maka ketahuilah itu adalah pengikut Imam Syafi'i yang setia, yaitu mengikuti ucapan Imam Syafi'i, Syafi'i karena beliau mengatakan apabila sebuah hadis adalah hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Berarti kita sudah mengikuti ucapan Imam Syafi'i. Jadi itulah yang dimaksud dengan madhab Allah Ta'ala a'lam. Wabillahi itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.